apakah boleh puasa setiap hari di bulan Muharram tapi tidak sebulan penuh. Rasulullah SAW tidak banyak puasa atau sering puasa. Yang paling banyak puasa adalah di bulan Sya'ban. Hampir-hampir sebulan penuh beliau puasa Sya'ban. Baik. Adapun Muharram tidak. Nah, kenapa? Kok Muharram diistimewakan? Karena tahun baru? Kecuali kalau ada perintahnya. Nah, seperti perintah Ashura diiringi dengan Tasu'a. Diedarkan SMS, BBM bahwa ini adalah tutup taut, catatan amal ditutup, maka kami ingin ditutupnya dengan maaf, memaafkan aku, maafkan kami dan sebagainya. Siapa bilang? Ditutupnya tengah tahun itu. Emang Assalamualaikum. Eh, emang ikut eh, tutupnya catatan kan dengan tutupan tahun baru di sini. Eh. Dijawab oleh Syekh Salah Fauzan bahwa itu semua bid'ah. Itu adalah istihad dari para sahabat Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lain untuk penanggalan maka mulanya dari Hijriah. Nah,